الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد خنبتنا عزكم الله حديث الدين النصيحة أكما ialah nasihat ini disebutkan oleh Al-Tusi rahimahullah seperempat agama. Ahadu arba'iddin Satu dari empat pilar agama. Adin an nasihah Secara makna yang dijabarkan di atas ini adalah imaduddin wa qiwamuh hadis ini merupakan tonggak agama merupakan pilar agama secara keseluruhan. Barakallahu Sehingga dijabarkan panjang oleh para ulama secara isnatnya, secara matan syarahnya. <clears throat> Dikarenakan dalam maknanya. Yang berikutnya adalah hukum an Apa hukum nasihat itu? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Mereka sepakat wujub nasihat wajib nasihat. Itu sepakat. Ikhtilafnya adalah apakah fardu ain ataukah fardu kifayah? Jawabannya tergantung rincian nasihatnya seperti yang digambarkan di atas. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah ada yang wajib ada yang mustahabbah tergantung masing-masing jenis masing-masing amaliyah yang dimasukkan dalam kategori an-nasiha dipahami misalnya ya masalah akidah keimanan tauhidan itu fardu ain terkait dengan uh, konsekuensi Muhammad Rasulullah ini fardu ain. Ketika ada pembahasan tentang, tentang akhlakiyah, adabiyah, adabiyah, ini kebanyakan sunnah. Detail-detailnya, ya, tingkatan-tingkatannya itu sunnah. Barakallahu fikum. wabah. E, eh, pembahasan yang berikutnya adalah adab nasihat. Adab adab dalam memberikan nasihat. Ini ditujukan pada e, pembahasan menasihati penguasa dan menasihati kaum muslimin secara umum. Nasihat dengan makna memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan masukan-masukan, mau ilah, amar ma'ruf nahi mungkar. <clears throat> Ini bukan ya, Ini ada beberapa adab-adab muhimmah. Yang pertama adalah barakallahu fikum antakuna nasihatu liwajhillah tabaraka wa ta'ala wahda. <clears throat> Ikhlasun niyyah fi nasihah. Ketika kita menasihati orang lain, mengarahkan mereka, menegur mereka, kita bahasakan menasihati mereka, harus ikhlas niatnya lillahi tabaraka wa taala. Bukan dalam rangka untuk dunia, kepentingan dunia, kepentingan pribadi duniawi. <clears throat> bukan, bukan ria, bukan sum'ah, bukan ketenaran, bukan kemasyhuran. Dan tujuannya untuk kebaikan dan perbaikan orang yang dinasihati bukan dalam rangka untuk melecehkan, merendahkan, menjatuhkan kehormatan, bukan dalam rangka untuk yang lain-lainnya. Ikhlas sunnia, ikhlas sunnia. Yang kedua, e, penekanan makna, nasihat adalah iradatul khairil mansuhi lahu. Betul-betul mengharapkan, mencintai, mendambakan kebaikan-kebaikan untuk orang yang dinasihati. Supaya dia baik, supaya dia bagus, kembali lagi, semakin sempurna, Agar, Bukan untuk intikos, pelecehan. Bukan untuk tasbir, ya, me, e, membongkar aibnya dia di depan halayak ramai. Bukan untuk itu. Bukan pelampiasan emosi dan dendam, tasyafi, la. Tapi hubbul khair lil ghair. Kecintaan mencintai kebaikan untuk orang lain, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Ini mengamalkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi belum sempurna iman salah satu kalian hingga mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dia sendiri. Saya bahasakan mereka adalah kamu. <clears throat> yang ketiga adalah antakunan nasihatu sirran. Yang namanya nasihat sembunyi-sembunyi. Jangan di depan halayak ramai, sembunyi-sembunyi. Ini tandanya engkau menasihati bukan membongkar aib. Khususnya apalagi ketika menasihati wali amar pemerintah dan penguasa. Wajib sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum. Ini membedakan antara nasih dengan fajir, mukmin dengan fasik. Ini. Disebutkan uh, uh, oleh sebagian salaf seperti Fadl bin Iyad, misal Bukidam dan segala yang lainnya mereka mengatakan al-mu'min yastur wa yansah wal fajir yahtiku wa yafdah. Seorang yang mukmin nutupi aib saudaranya lalu menasihati. Tapi yang fajir yang fasik ini membongkar aib saudaranya dan di, e, di dibongkar di bahaya ramai. Menjatuhkan korban eh, saudaranya dan membongkar di, depan halai Allahumma Allahul Yang menginginkan saudaranya Zain baik dia akan nasihati Siron. Yang menginginkan mencoreng-moreng nama baik saudaranya pasti disebutkan di depan halai ramai. Allahul Musta'an. Difahami ya? Sehingga Siron dikecualikan Ketika orang tadi betul-betul jahat, betul-betul terang-terangan mengerjakan kefasikan, kemaksiatan, terang-terangan menampakkan penyimpangan-penyimpangan dia, namanya mujahir, maka la ghibatalahu. Tidak ada dosa riba bagi dia. Kamu sebutkan juga dengan terang-terangan supaya muslim memahami bagaimana orang tadi. Awas dia begini, fulan begitu. Barakallahu fikum. Itu dengan nasul hadis. Barakallahu fikum. Kemudian uh, eh, al-mura'at memperhatikan sikonnya, situasi, kondisi, timingnya ketika hendak menyampaikan nasihat terkait dengan orang yang dinasihati. Waktunya tepat, timingnya pas. Ini orang kondisinya pas waktunya, tepat waktunya untuk dalam masukan-masukan. Ya. Yang kedua situasinya, psikologisnya, kesiapannya. Barakalikum. Jaga kondisi-kondisinya. Jangan sampai dia dalam kondisi sedang galau, risau, banyak masalah, tidak mood. Nggak bakal masuk. Sehingga perhatikan sikon dan timingnya. Ketika ada orang pas, keadaannya bagus, kasih masukan. Kasih masukan. Tampakkan rahmat kita, syafaqah kita. Kita mencintai dia, kita menyayangi dia, kita belas kasih kepada dia. Kita nggak kepingin dia hancur, dia rusak. Tampakkan kita kepingin baik dengan dia. Namanya, namanya syafaqah dan rahmah. Kemudian bi rizkil walin dengan lemah lembut, dengan santun, dengan hikmah, dengan bijak. Harapannya apa ini? Nerima nasihat tadi. Dengan cara-cara semacam ini tetap juga tidak menerima nasihat, membangkang ngeyel dia. Baru ada bab yang berikutnya. Nasihat dalam, dalam bentuk dalam bentuk tahlil. hajar. Itu bisa tinggalkan dia, jangan diurusi dia, ah, peringatkan orang dari bahaya dia, dikatakan dia orang yang berbahaya, orang yang jahat, orang yang jelek, ngeyel, nggak mana sehat apalagi dia kemudian me mengkampanyekan yang ngajak orang lain pada kejahatan dia penyimpangan dia maka nasihat dalam bentuk hajar jauhi dia tinggalkan dia tahdir beri peringatan umat akan bahaya dia supaya dia sadar yang paling penting menyelamatkan akidah umat, manhajnya umat. Jangan sampai muslimin terbawa sama dia. Ini babnya bab menyikapi orang-orang yang ngeyel-ngeyel terkait dengan bab keagamaannya barakallahu Tapi hukum asalnya adalah sembunyi-sembunyi, hantun, bahasa yang tepat, timingnya tepat, sikonya tepat, begitu. kan sampai dia betul-betul bisa menerima nasihat. Tapi kadang ada orang begitu, ah, kayak batu keras ngeyel kayak batu ya sudah batu kali ya ditinggalkan dijauhi jangan berteman dengan dia jangan mengurusi dia ilah ini untuk menyelamatkan kaum muslimin dan harapannya dia sadar barakallahu fikum kemudian ikhlasun niyah itu jelas ikhlas niatnya Kemudian eh, kemudian ayyakuna qadiran dia punya kemampuan untuk menasihati dia, punya kudrah yang punya kudrah mungkin dia punya wilayah kekuasaan posisi kedudukan Tayyib atau dia yang dia punya kemampuan keberanian untuk menyampaikan nasihat dan tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan membinasakan dia ketika menyampaikan nasihat tapi akan muncul perkara yang sangat besar membahayakan nyawanya dan segala macamnya nggak ada kewajiban nasihat harus mampu kalau nggak mampu nggak ada kewajiban kemudian tadi perhatikan baik-baik uh, dengan cara-cara yang tepat supaya orang tadi bisa menerima nasihat terakhir ya kawan adalah barakallahu an nasihatu ghairu mulzimah yang namanya nasihat tidak mengikat kita hanya menyampaikan kewajiban. Sampaikan kewajiban, tanggung jawab kita menasihati. Dia terima, enggak terima urusan dia. Bainahu baina Rabbi Selesai. Sehingga itu jangan bersedih hati. Dan antum tidak bisa mengikat dia dengan nasihatnya. Ghairu Ah, bukan mengikat dia. Semata-mata ngasih masukan dan ngasih arahan saja. Yang bagus, alhamdulillah. Yang nggak bagus, urusan dia barakallahu. Ini sedikit uh, terkait dengan ada nasihat terkait dengan bab ini cukup panjang mereka membahas ada adab untuk nasih yang menasihati ada adab untuk al-mansuh lahu ini nasihati terkait dengan masalah uh, eh, fitri nasihatnya ini cukup panjang dan secara global disampaikan pada pembahasan hari ini selebihnya bisa banyak membaca tentang masalah syarah hadis ini penjabaran lebih panjang lagi oleh para ulama terkait dengan masyihah barakallahu Wallahu alam bisawab ini terkait dengan tema ada waktu sekitar seperempat jam. Saya kasih waktu mungkin ada yang mau sampaikan. Barakallahu fikum. Tafadhol. Tak kasih tak kasih peringatan. Ojo bahasa adat.